Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه هذه دعوتنا وعقيدتنا في فصل السابع وعشرون دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا bahwa dakwah kami dan akidah kami lebih kami cintai bagi kami daripada diri-diri kami dan harta-harta kami dan anak-anak kami. Falasna musta'idin anabi'aha bidhahab wal warak. Maka kami tidak bersedia untuk menjual akidah kami ini dan dakwah kami ini dengan emas ataupun perak. Nakulu hatta Layat mau fidak wati tami'in. Maka kami katakan yang demikian sehingga kami tidak rakus kepada dakwah Wajadunu annahu yastati an yastamilina bidirhamin wa dinar dan agar tidak ada yang menyangka bahwa bisa merubah akidah dan dakwah kami dengan memberikan dirham ataupun dinar. Ala anna dawi siyasah ya'la ya'lamuna anna hada min ajli hada fahima aisun min an yatma'una bimanasib au bimalin. Maka oleh sebab itu mereka orang-orang ahli politik tidak bisa mengajak kepada kami untuk menguraikan akidah kami dan keyakinan kami ini meskipun dengan jabatan-jabatan atau uang yang banyak. Wal hukumatu nuhibbuha biqadri ma fiha minal khair wa nabghaduha lama fiha minasyarr wala nujizu al khuruj alaiha ila an nara kufran bawaha indana fihi minallah burhan maka tentang permasalahan pemerintahan yang ada maka kami mencintai sesuai qadar dari kebaikan yang ada padanya. Dan kami juga membencinya sesuai dari kadar keburukan yang ada padanya. Dan kami tidak boleh atau melarang atau tidak membolehkan bagi pemerintahan untuk keluar dari ketaatan pemerintah tersebut kecuali jika memang sudah jelas atas kekufuran yang ada dan kami mengetahui jenisnya dengan dalil-dalil yang jelas dari Allah. Maka di sini boleh untuk tidak taat. Disyarat dengan catatan annakuna qadirin. Kami mempunyai kemampuan untuk keluar dari pemerintahan tersebut. Wa alla takuna ma'rakah bainal muslimin minal janibain. Maka jika tidak tidak mampu untuk melaksanakan khuruj maka jangan keluar dari pemerintah. Maka ditakutkan akan terjadi peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin. Fa innal hukama yusawwiruna al-kharijina alaihim surah al-muharribin al-mukharribin al-mufsidin wa thammat syurut turaja'u min kutubinal ukhra. Maka kesimpulannya dari akidah ahli sunnah wal jamaah seperti yang Syekh sebutkan kebaikan suatu negeri di saat negeri tersebut dalam keadaan baik mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan begitu pun kebencian kita kepada suatu negeri di saat negeri itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah namun meskipun begitu, jika ada negeri muslim yang penuh kedoliman padanya, dari pemimpin kepada rakyatnya, dan juga menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun mengaku dari daulah Islamiyah, maka kami tidak memandang untuk keluar dari ketaatan pemerintahnya. Kecuali jika memang mereka melaksanakan kekufuran dan mengajak kepada kekufuran yang jelas. Dan itu pun dengan syarat jika mampu. Maka jika tidak mampu untuk keluar dari pemerintah melaksanakan kudeta, ya sudah. Berlepas diri dari mereka dan tidak mengajak kaum muslimin yang lain untuk keluar dari negeri tersebut keluar dari ketaatan dengan melaksanakan kudeta dan sebagainya karena perkara ini akan menyebabkan pertempuran di antara kaum muslimin dan akan menghancurkan dari kelompok-kelompok kaum muslimin maka tidak ada jalan lain kecuali untuk bersabar. Dan poin yang ke-29 naqbalu taujiha wa nusha mimman wajahana wa na'lamu annana talabatal talabata ilmin nusibu wa nukhti'u wa najhalu wa na'lamu maka ini madhab syekh kami bahwa beliau menerima pengarahan dan nasihat bagi mereka orang-orang yang pantas memberikan nasihat dan pengarahan. Maka Syekh menerima nasihat dari murid-muridnya, dari masyaih-masyaih yang lain. Dan kami meyakini bahwa kami hanya sekedar penuntut ilmu. Yang kadang-kadang dalam keadaan benar. Dari apa yang diyakininya dan difatwakannya dan kadang-kadang salah. Dan kadang-kadang kami mengetahui dan kadang-kadang kami tidak mengetahui dari perkara-perkara ilmu. Maka inilah madhab dari syekh kami dalam berdakwah. Dan meskipun beliau dari segi keilmuan al-alamah dan imam muhaddis di zamannya, namun beliau menyadari bahwa dirinya adalah seorang manusia yang salah ucapannya bukan seperti Rasul, maksum dari kesalahan. Maka kadang benar dan kadang salah. Dan kadang dia memahami suatu masalah dan kadang tidak memahami. Maka itulah yang diajarkan Syekh kami kepada kita sehingga kita tidak menjadi arogan. Kita tidak mesti dalam keadaan benar. Dan jika ada yang menasihati, menasihati kita, kita menerimanya. Tentunya dengan syarat Nanti saya sebutkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman As-Salafus Saleh. Dan poin yang ke-30 nuhibbu ulama as-sunnah al-mu'asirin wa narghabu fil istifadah minhum wa na'sifu li jumud katsirin minhum. Maka kami mencintai ulama ahlu sunnah di zaman kami. Maka itulah sifat Syekh kami Mukbil mencintai ulama ahlu sunnah di seluruh dunia. Maka dia mencintai Syekhnya Ibnu Baz dan Syekhnya Al-Albani rahimahumallah dan para masyayikh yang lain yang sepadan dengannya dan yang di bawahnya dan senang untuk mengambil istifadah dari mereka dan menyayangkan dari sebagian para alim ulama yang jumud, yang beku, yang mengikuti dari para ulama-ulama namun dengan taklid buta. Harus Al-Albani kalau tidak ya salah. Harus kesahihan itu dengan Al-Albani kalau tidak berarti salah. Maka kita semua manusia. Al-Albani, Mukbil Al-Wadi'i semuanya manusia. Yusib wa Kadang benar dan kadang salah. Tidak maksum. Maka kata Syekh wa na'sifuli jumud kathir minhum. Dan kami menyayangkan kebanyakan dari mereka yang mengikuti para masyayih jumud. Mereka dalam keadaan beku dan fanatik dan gulu kepada masyaikhnya. Maka di poin yang ke-31 tadi berhubungan dengan sikap syekh menerima nasihat, maka ditakid di sini. La naqbalu fatwa. Kami tidak menerima fatwa atau tadi yang menasihati. illa bidalil min kitabillah au sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabitah maka itulah manhaj dari muhaddisin. Tidak menerima fatwa kecuali bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dari hadis-hadis yang sahih. Poin yang ke-32, nungkiru alal mas'ulin wa ghairihim ziyarata qabri Lenin wa ghairihi min zu'ama al-ilhad li ta'dim. Maka ini juga manhaj Syekh kami Mukbil di mana beliau taat kepada pemimpinnya Ali Abdullah Saleh di zamannya. Namun melihat dari pemimpin-pemimpin negerinya mungkin mengizinkan ziarah ke kuburan Lenin dan maknanya Lenin Lenin di sini adalah orang Rusia yang mana dia orang yang membuat pemikiran Leninisme yang menjadikan negeri Soviet menjadi negeri komunis. Maka hasil pemikiran Lenin. Dan Lenin meskipun dia ateis tidak beragama. Namun kuburannya banyak orang menziarahi. Seakan-akan seperti kuburan aulia. Maka di sini Syekh mengingkari nungkiru alal mas'ulin wa ghairihim maka kami mengingkari dari mas'ulin orang-orang yang ditunjuk di negerinya menjadi pemimpin baik pemimpin negeri ataupun para menteri yang mana mereka melaksanakan ziarah ke Rusia untuk ziarah ke kuburan Lenin min zu'ama al-ilhad li ta'zim yang mana Lenin adalah tokoh ateis yang memberikan pemikiran bagaimana mendirikan negeri komunis yang mana para masulin di sini dari pejabat-pejabat datang ke Rusia untuk ziarah dan mengagungkannya. Kami mengingkarinya. Maka ini nasihat untuk pemimpin negerinya agar mereka tidak menziarahi kuburan Lenin. Nungkiru ala hukamil muslimin al-ittihad ma'a a'da'il Islam sawa unkanu amrikin au suyu'iyin. Dan begitu pun dari manhaj dakwah Syekh kami Mukbil eh Dan begitu pun dari manhaj dakwah Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i kita mengingkari kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin yang mana mereka bersatu padu dalam bekerja sama dalam pemerintahan mereka dengan musuh-musuh Islam. Baik musuh-musuh Islam dari kelompok Amerika ataupun dari kelompok asuyuin, maknanya dari kelompok komunis. Karena negara adidaya di zaman dia adalah kelompok Amerika yang liberalis dan kelompok komunis yang suyuin yang mana mereka tidak mengakui adanya ilah dan mereka sosialis